boleh nggak pacaran Ustaz? boleh setelah akad nikah sebelum akad nikah nggak ada pacaran dalam Islam bagaimana caranya saya kenal dia? banyak orang sekarang begitu harus terperiksa telalatnya lalatnya perempuan itu tangannya ada nggak? lihat rambutnya seperti apa dan dan beragam macam alasan tiga rahasia penting dalam agama untuk mengenal konsep ta'aruf dalam Islam kenali fisiknya kenali keluarganya, kenali lingkungannya. Titik selesai fisik sesuatu apa yang kita menarik nih kata Nabi SAW lihat dari lawan jenis yang kau mau nikahi sesuatu yang menarik buat kamu apa saja alisnya warna kulitnya sesuatu di wajah dan telapak tangan yang jadikan patokan sudah selesai oh iya ini mungkin masuk di kriteria saya baik cukup kemudian masuk yang kedua ke keluarganya secara umum keluarga ayahnya akan mewariskan fisik kepada anak cucu kita nanti keluarga ibunya akan menurunkan karakter dan sifat saya sudah pernah jelaskan yang sahabat kulitnya putih istrinya putih anaknya hitam seperti anak Afrika suaminya langsung bilang pasti kau selingkuh kok bisa saya putih kamu putih ini hitam keluar nih kata istrinya demi Allah saya nggak pernah disentuh kecuali sama kamu ribut didengar oleh Nabi SAW dilapor ya Rasulullah nih lihat nih putih-putih hitam. hitam gimana Nabi bisa Nabi SAW diam sejenak, datang wahyu. Lalu Nabi SAW tanya, sesuai dengan wahyu kepada laki-laki tersebut, ada gak kakekmu kulitnya hitam begini? Dia bilang ada, ini keturunannya itu. Jadi fisik turun, makanya biasa kita dapat suami istri mukanya beda sama anaknya kan? Karena itu dari kakek-kakeknya, dari turunan ayah mereka. Jadi turunan ayah istri dan turunan ayah suami itu sama. Nanti menurunkan mewariskan fisik secara global ya. Jangan dilihat substansialnya secara global. Kemudian keluarga istri, keluarga ibu dari istri dan keluarga ibu dari dari suami itu akan menurunkan karakter, sifat secara umum. Oh, keluarganya calon saya ini umumnya dosen semua, suka belajar. Itu sudah sifat umum keluarga. Ada satu pemabuk, satu ini nggak dihitung. Umum global ini yang dijadikan patokan. Kemudian kenali lingkungannya. Boleh orang kalau ta'aruf tanya, kebiasaannya apa ya? Kerja di mana? Oh kebiasaan saya kalau lagi iseng saya pulang kantor ke karaoke duduk sampai jam 12 gitu. habis itu saya pulang saya hibur diri saya ke bar sampai jam 1 pulang istirahat besok kerja lagi sudah bisa dibaca belum? Oh saya kalau lagi kosong ya nggak apa-apa saya cuma duduk gitu di rumah kalau akhwatnya bilang kadang-kadang saya nonton TV duduk saya putar nonton film India dari pagi sampai sore sudah tahu belum? udah punya gambaran lingkungannya berarti nanti akan begitu tuh kalau sudah menikah oh saya kalau pulang taklim mampir nur iman belajar saya belajar taklim oh saya kalau weekend saya hadir tablik akbar <coughs> di sini <coughs> dan seterusnya saya mulai ikut tahfidz Quran beberapa surah di store setiap minggu nah itu berarti kita tahu lingkungannya nah ini berarti bagus nih gitu kan itu saja nggak perlu pacaran keluar sama-sama nggak usah Semoga Allah berikan hidayah. Kadang-kadang ada orang tua, kok bisa itu loh. Datang laki-laki malam minggu, tante, om, pamit ya, saya mau bawa anaknya. Iya, iya, silahkan. Masya Allah. Silahkan dibawa ke Ancol, dibawa ke bioskop, dingin-dingin, terus ndak zina. Bohong ndak zina. Bagaimana caranya nggak zina? Gitu kan? Nggak ada paling sedikit itu sudah iktirab ke zina. Ujung-ujungnya, nggak bisa, susah. Nanti hamil di luar nikah, sibuk nikahkan. Bagaimana? Dari mana sahnya nikahnya orang yang hamil itu? <clears throat> mana anaknya nggak jelas statusnya nggak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma tidak ada hak waris di antara mereka kalau anaknya perempuan dari hasil zina dia nggak punya hak wali <clears throat> banyak sekali rentetan hukumnya